muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib. Rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini atau malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita kenikmatan yang begitu besar di mana Allah memilih diri-diri kita sebagai orang yang mau bersimpuh duduk di majalisul ilm mempelajari tuntunan-tuntunan agama kita ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ilmu agama yang secara khusus tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh para ulama di masa-masa seperti ini adalah dolatul mukmin, bagaikan permata yang hilang dari seorang mukmin. Sudah sangat langka didapatkan. Oleh karena itu, Dimanapun seorang mukmin mendapatkan adanya sumber-sumber ilmu agama, maka dia akan mengambilnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu pula, seorang yang belajar harus berharap dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Dikarenakan belajar ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang diantara keutamaannya adalah tolabul ilmi merupakan jalan dimudahkannya masuk ke dalam jannah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh alimamu Muslim dan dinukilkan oleh alimamu Nawawi dalam hadis al-Arba'in an-Nawawiyah hadis ke-35. Beliau menyatakan majtam'in man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, mencari ilmu agama. Apakah bentuknya berjalan kaki, ataukah naik kendaraan, ataukah mungkin digendong, dan sebagainya. Nah, karena kita melihat sebagian masyayikh kita yang beliau hafizahumullahu jami'an memiliki kesemangatan di dalam mengemban dakwah warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada sebagian mereka yang sudah tidak mampu untuk berjalan. Namun keilmuan ada dan ternyata cacatnya mereka tidaklah menjadi aib, justru menjadi semakin mulia. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Maka kata Rasulullah barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Kenapa demikian? Dikarenakan seorang dengan belajar tadi dia akan bisa mengetahui batasan-batasan Allah. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dia akan berusaha meniti. Menetapi hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram dia akan jauhi. Sehingga walaupun mungkin amalannya pas-pasan maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh alimamu Muslim pula di mana beliau ditanya Ya Rasulullah araaita idza salaitul maktubah Wasumtu Ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda seandainya aku hanya menetapi sholat lima waktu saja? Dan aku berpuasa hanya Ramadan saja. Dan aku halalkan yang halal, aku haramkan yang Allah haramkan Walam azid ala zalika syai'un dan tidaklah aku menambah dari amalan itu sedikit pun. Pas-pasan Bapak. Pas-pasan. Apakah aku akan masuk jannah? Kata Rasulullah, "Na'am." Ya, kau masuk jannah. Dengan sebab menetapi apa yang halal dan meninggalkan apa yang haram. Lah bagaimana seorang akan mengetahui bagaimana orang akan mengerti bagaimana orang akan bisa menetapi mana yang halal, mana yang haram, tentunya dengan ilmu. Oleh karena itu, jadilah orang yang mau belajar ilmu agama, akan dimudahkan jalannya menuju jannah. Karena kita tidak mengetahui dalam keadaan apa kita ini akan mati. Apakah ketika kita sholat ataukah ketika berjalan kaki ataukah ketika kita makan, ataukah ketika kita mandi, atau bahkan mungkin ketika kita sedang tidur di pembaringan kita. Namun orang yang belajar ilmu agama mengetahui bagaimana batasan-batasan yang halal sehingga betul-betul ditutup penghidupannya dengan husnul khatimah penutupan yang baik dia dalam keadaan diri dari Allah Subhanahu wa taala Berbeda kalau orang yang tidak mengerti batasan. Bisa jadi dia taunya kebaikan kalau kita itu ibadah saja. Sholat. Tidak mengerti kalau ternyata Barakallahu fikum memberikan nafkah kepada istri. Walaupun sesuap nasi. Ini adalah ibadah yang agung. Nah, rajin sholat. Rajin sholat di masjid terus-terusan. Bagaimana anak istri Anda? alallah rizkinya kan sudah ditanggung oleh Allah. Nah, lihatlah. Nah, yang satu lagi, oh dengan sebab dia belajar ilmu agama. Sampai kepada hadis saat bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah mengatakan, Ya saat Ma anfaqta min nafaqatin tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi fimra'atik. Wahai saat, tidaklah ada satu perkara yang engkau infakkan walaupun sedikit. Engkau nafkahkan di jalan Allah kecuali yang engkau lakukan ikhlas karena berharap wajah Allah. <clears throat> kecuali engkau akan diberi pahala walaupun sekedar sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Sesuap nasi. Kata pun di bapake setinten sesuap nopo selakul? masya allah nih, Nah di sini oleh karena itu bersyukurlah wahai para istri nih, Memiliki suami yang bertanggung jawab. Sehingga marilah tolong menolong tinggal diingatkan bagaimana ibadah. Nah, karena ternyata jasa suami kepada para istri adalah sangat besar. Namun ternyata demikian pula para wanita. Kalau mereka tidak terbimbing dengan ilmu agama, kecenderungannya terancam menjadi penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma bahwasanya aksara ahlin narin nisa yakfurna. Kebanyakan penghuni neraka kaum wanita sebab mereka kufur. Mereka ku, kufur. Maka para sahabat bertanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apa wanita tersebut kufur berbuat syirik, berbuat beribadah kepada selain Allah wahai Rasul? Jawaban Rasul, la, bukan itu. Namun yakfurnal ashir, dia mengingkari kufur membuang-buang kebaikan para suami. Ya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahro. Kalau engkau berupaya berbuat baik selama setahun penuh. Kebaikan terus. Apa sing dati kepenginannya dipenuhi. Apa yang jadi kini dipenuhi. Ternyata waraita waraat minka syai'an qat ternyata melihat satu hal yang tidak cocok dari engkau, apa yang dikatakan? Qalat ma ra'aitu minka syai'an khairan qattu. Aku tidak melihat engkau memiliki kebaikan sedikit pun. Betapa cepat lupa wanita tersebut. Nah, lah ini wanita ngaji. Oh, ternyata Masya Allah. Saya terselamatkan. Sedikit bersyukur. Kalau bersyukur, ditambah nikmat oleh Allah. Apa itu? Kekayaan. Tapi kulo syukur nggih. Nyatane ora de mobil kepripun. Nah, namanya kekayaan itu bukan dinilai dengan materi. Kekayaan itu di hati, nggih napa mboten? Ya. Ada orang kaya, hartanya banyak, namun dia merasa miskin. Sudah kaya, sudah punya mobil, punya motor, punya segalanya. Ternyata waduh, teman sekolahku itu sudah lebih jauh, aku belum apa-apa. Masih kurang. Eh? Kejar lagi. Dikejar, Masya Allah, ternyata orang biasanya kalau demikian kan jarang ya. Jarang melihat ke bawah, lihatnya ke depan, ke atas terus. Wah itu kurang, lihatlah. Tidak memiliki kecukupan miskin hatinya terus kurang, kurang, kurang. Namun orang yang kaya hatinya mendapatkan sedikit walhamdulillah. Ternyata makan banyak, makan sedikit, makan enak, makan yang sekedar pas-pasan juga sama-sama keluarnya sama. Ya. Jalan keluarnya sama, jalan masuknya sama. Eh. Apakah terus kalau makannya enak, ya? Ini sama nggih? Sami mboten sama lah itu. Yang menjadikan enak bismillah, sehatnya, syukurnya ya. Sehingga coba kita kadang ya ke sawah ada gubuknya, Masya Allah gih. Yang nggak tahu sini punya sawah apa nggak nggak tahu ya. Ke sawah, gubuknya Masya Allah cuma nasi putih dengan gereh. Gesek ya, rasanya nikmat banget Masya Allah. Apalagi kumpul anak istri. Masya Allah. Enak sekali. Eh, kadangkala demikian. Ternyata makan enak di rumah. Malah kurang terus ya. Ya, enaknya kurang lah. Masya Allah. Ini salah satu contoh. Afala tadakkarun tidakkah kalian mengingat hal yang demikian? Maka di sini lihatlah masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pentingnya ilmu agama. Di samping itu pula, seorang yang belajar ilmu agama, mau duduk di majalisul ilm, mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, fa innal malaikata fa innal alima orang yang alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al haytanu fil bahri. Orang yang alim yang tahu ilmu agama sesungguhnya makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampunan baginya. Nah, Ora susah jaluk didongakakan ternyata sudah didoakan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dimintakan ampunan man fis samawati wal ard, makhluk yang ada di langit dan di bumi, hatal haitanu fil bahri, sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan. masyaallah Allah ikan memintakan ampunan bagi mu'alimil khair, orang yang alim, orang yang mau mengajarkan ilmu agama. Sehingga di sini Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukurlah kita ketika kita dipilih oleh Allah dimudahkan oleh Allah untuk bisa duduk di majalisul ilm. Dan betapa ruginya kalau seandainya kita meninggalkan ilmu agama karena tidaklah hidup kita melainkan selalu diisi dalam hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Tidak ada yang paling cepat menghapus dosa-dosa melainkan dengan sebab ilmu agama ba'da taubat yaitu setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada pelajaran kita menyempurnakan tentang babun najasat. Bab tentang najis. Setelah kita mengetahui beberapa hal yang dihukumi najisnya dan beberapa perkara pula yang kita singgung diperselisihkan para ulama, maka <clears throat> Sekarang kita masuk kaifiyatu tathhirin najasat. Cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis. Di mana telah lewat najis ada dua. Najis maknawi yaitu najisnya orang-orang kafir. Yang maknanya mereka diharamkan masuk ke dalam jannah. Berarti najis yang harus dicuci dengan air? Jawabannya tidak. Ya, jadi kalau ternyata kita punya tetangga non muslim sebagai misal, oh ini kafir, ya Salaman, gimana Pak sehat? Oh iya. Dan dia tidak terkena najis, tidak pegang daging babi, tidak pegang darah, tidak ada najisnya. Kita salaman ya sudah, ya. Atau gambaran paling mudah kita bertransaksi, mereka ngasih uang ke kita. Ya uangnya tidak perlu di cuci. Karena najisnya maknawi. Nah, yang kedua najisul hissi. Najis yang mas, yang dia dihukumi indrawi. Bisa dirasakan dengan panca indera. Maka inilah yang harus dicuci. Lah bagaimana cara mensucikannya? Setelah kita mengetahui kemarin beberapa perkara yang ditetapkan sebagai najis dengan dasar adillah dari Al-Quran ataupun sunnah. Maka diterangkan oleh para ulama tentang cara mensucikan najis. Nah, cara mensucikan najis dikatakan oleh Alimah Musyaukani di dalam kitab Ad-Darori. Beliau menyatakan rumusan global wabil jumlah maka secara global dari bentuk najis yang ada kemarin Fakullu ma'alim wa'alamana syari'u kefiyata tathirihi. Maka setiap apa-apa yang diajarkan oleh syarat ini tentang cara mensucikannya. Cara mensucikannya diajarkan ditetapkan oleh syarat ini. Ada yang tujuh kali. Ada yang sekedar diguyur. Ada yang diperciki. Maka alaina an ala dhalik wajib atas kita mencukupkan dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Naam. Ala tilkal kaifiyah. Naam. Dengan cara yang diajarkan tadi. Wa amma ma warada fihi anisyari'u. Dan adapun sesuatu yang datang penetapan dari syariat annahu najasun ini dihukumi najis walam yarid fihi bayanu kaifiyati tathhirihi dan tidak ada penjelasan mengenai cara mensucikan najisnya. Nah, misalnya apa? Misalnya kemarin contohnya adalah barokallahu fikum darah masfuha. Darah yang mengalir. Cara mensucikannya bagaimana? Cuma dikatakan itu nah, najis. Ya, demikian. Ini bagaimana cara mensucikannya? Nah, maka cara mensucikannya di sini fal wajibu alaina, maka yang wajib atas kita idhabu tilkal aini. Yaitu menghilangkan wujud ataupun bentuk sesuatu yang najis tersebut. Hatta la yabqa sehingga tidak tersisa. Sehingga tidak tersisa dari sesuatu yang najis tadi tiga perkara. Rihun tidak tersisa baunya. Wala launun tidak ada warnanya lagi. Bekas warnanya wala ta'mun dan rasanya lagi. Nah, rasanya lah lagi. Sebagai misal, sebagai misal, seandainya tiba-tiba ini sebagai misal, kalau bangkai tikus najis no pembuatan najis, tiba-tiba masuk karena kita pergi berkunjung silaturahmi ke keluarga di luar kota, ternyata ada tandon air kejatuhan ti tikus seminggu, kira-kira bau enggak? Bau. Apakah cukup sekedar yang penting dibuang tikusnya selesai? Tidak. Ternyata tandonnya di kok masih bau ya? Nah, berarti harus di dibersihkan. Disabun apa enggak? Tidak ada pembahasan disabun enggak, disabun boleh, tidak enggak boleh, yang penting hilang. Ain najasahnya, wujud tikusnya tadi, baunya atau rasa rasanya, semuanya hilang. Nah, maka sudah su suci. Jangan terkena was-was, oh kudu disabun, nggak ada syariat harus disa, disabun. Hanya saja mungkin kalau kita melihat dari apa namanya sifat higienis atau tidak, disabun mungkin lebih apa? Lebih higie, higienis. Oh, berarti ya sudah, kita disabun nggak apa-apa. Bicara harus di tidak, okay? Yang harus adalah hilang ain bentuknya, warnanya ataupun juga baunya serta rasa rasanya. Nah ini tadi barakallahu fikum. Ini berarti demikian. Berapa kali? Tidak ada batasan dari syariat satu kali, dua kali, tiga kali. Yang penting hilang. Kecuali anjing. Air liur an, anjing. Ada batasan berapa? Tujuh kali. Oh, tapi ini sudah peret baru tiga kali. Tetap tujuh kali. Karena syariat menetapkan tujuh, tujuh kali. Nah, barakallahu fikum lah ini sebagai misal. Ya. Contoh lain lagi. <clears throat> Seandainya ya, sekarang zaman mutakhir ada spray, spray ini apa namanya? semprotan nggih, wangi nggih. Lah sekarang ada kotoran najis di lantai. Sudahlah dipel saja, dikasih super pel, dikasih yang lainnya, dipel, set semprot. sudah wangi ya. Namun ternyata masih tersisa di sana bintik-bintik kuning. Ya, seandainya ini sudah suci atau belum? Loh, sudah wangi. Tapi sudah wangi loh, ya. Nah, okay. Artinya demikian, ya. Jadi yang jadi patokan bukan sekedar yang penting wangi wanginya. Oleh karena itu, nam Barakallahu fikum. Najis ketika buang air kencing. Nah, tidak cukup yang penting disemprot bau wangi tidak. Nah, namun apa? Harus disiram. Nah, harus disiram. Ini salah satu contohnya. Nah, sehingga di sini bukan yang penting bau wanginya, namun juga ainnya hilang, warnanya hilang, terus baunya hilang, rasanya juga hilang. Nah ini, barokallahu fikum. Ini patokan daripada membuang najis secara glo global. Nah, maka di sana kembali secara terperinci. Sekarang secara terperinci disebutkan oleh para ulama <clears throat> sebagaimana maktub di dalam kitab Fikhil Muyassar. Maka di sini dirinci Iza kanatin najasatu fil ardi wal makan. Kalau najis tersebut keberadaannya di lantai atau di suatu tempat, di tanah, di lantai atau di suatu tempat. Nah, yang lainnya di meja misalnya demikian. Kan mungkin gih. Anak kita latihan berangkang ternyata ngompol di situ, ya. Ini sebagai misal, kan mungkin demikian. Lah ini bagaimana? Maka di sini fahadhi yakfi fitathhiriha. Maka kalau seperti ini keberadaannya cukuplah di dalam mensucikannya ghuslatun wahida satu kali cucian. Kalau sudah yang penting apa? Hilang ainnya, wujudnya, hilang rasanya, warnanya atau baunya. Maka sudah kalau seandainya sekali guyur kok hilang semuanya, berarti sudah. Ya, tinggal mungkin dikeringkan. Sel selesai, ya. Ini demikian, ya. Barakallahu fikum. Dengan catatan khoslatun wahidah tudhibu bi'ainin najasah yang bisa menghilangkan wujud najis tersebut. Fayusobu alaihal ma marrotan wahidah. Maka cukup diguyur atas najis tersebut sekali guyur. Air sekali guyur. Nah, dalilnya apa? Lah harus dengan dalil. Dalilnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas. Tatkala ada seorang badui masuk ke masjid kencing di pojokan mas masjid, dibiarkan oleh Rasul. Maka kemudian Rasul amara bisabbil ma ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid bidanubin min ma. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk diguyur dengan air. Ketika itu airnya satu ember, tamun sekali guyur, kerucuk. Sudah. Kira-kira hilang enggak baunya? Hilang. Dan dulu masih tanah, masih pasir, ya. Gerujuk sudah. Oh, berarti sudah su suci. Nah ini tadi, nggih. Artinya oh sekali kerucut demikian sudah. Nah, yang penting hilang ainnya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warna-warnanya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ard kalau najis itu terkena bukan selain tempat bumi, tanah, lantai ataupun meja yang lainnya. Nah, namun kaantaku nafis saub au ina. Namun keberadaan najis tersebut di pakaian atau di bejana. Pakaian atau beja? Bejana. Mungkin, mungkin. Anak kita ngompol najis. Anak kita ternyata masih kecil, jadi kadang buang tinja di situ kotorannya Oh, masih. Rumusnya secara global masih sama. Yang penting dicuci hilang, baunya hilang, warnanya hilang, apa namanya ainnya, maka ini sudah su suci. Nam, sudah su suci. Nam. Lah, namun di sini, maka di sini bagaimana cara mensucikannya? Contohnya di sini. Fa'inkanat dirinci. Fa'inkanat min kalbin wulido wuligo walago fil ina. Kalau ternyata najis tersebut dengan sebab air liur anjing. Ya. Ternyata enggak tahu. Kita medayoh. Enggak tahu orang ini ternyata miaraan anjing. Selonjor, selonjor, selonjor. Ustafirullah. Ternyata dijilat anjing. Nah, sudah. Waduh, Jan. Ya, jangan bunyi anjingnya ya. <laughs> Istighfar saja sudah astagfirullah. Nah, demikian ya. Karena kalau dipanggil juga dia nggak dengar ya. Kalau mau disumpah ya dia sudah anjing itu sendiri ya. Nah, ini harus kata yang bagus nggih. Nah, artinya demikian ya. Nah, sudah dia mungkin aduh ini gimana ya. Lah, sekarang yang jelas terkena air liur an anjing, dijilat sama anjing. Bagaimana ini? Maka Wuli ghafil ina kalau dia itu dalam bejana. Fala buddha min ghaslihi sab'a ghasalat ihdahunna biturab. Maka harus dicuci tujuh kali. Pertama dengan dicampur tanah. Dicuci tujuh kali. Pertama dicampur tanah. Enam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah ibni Mughaffal dan datang riwayat yang lain dari Abu Hurairah yang semakna. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil husab'an ulahunna biturab. Apabila anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah tujuh kali. Yang pertama dengan debu, dengan tanah, pasir, debu, tanah. Nah, ini yang pertama. Nah, maka ini ada yang mengatakan hadis ini kan bunyinya di bejana bukan di pakaian. Kalau begitu, kalau ini khusus di bejana, kalau di pakaian tidak. Ini madhab, satu pendapat. Pendapat yang lain menyatakan, ya walaupun ini di bejana, di pakaian kalau itu masih ada lendirnya, ada cairannya, maka tetap namanya nah, najis. Karena zat air liur itulah yang menyebabkan dia harus dicuci tujuh, tujuh kali. Nah, sehingga di sini dipilih mazhab yang kedua, hazal hukmu amun. Hukum ini umum. Fil ina'i wa ghairihi. Baik di bejana ataupun yang lainnya. Kasiap seperti pakaian wal furush ataupun permadani, tikar dan sebagainya. Asal dijilati an, anjing. Berbeda kalau sekedar terkena bulu anjingnya saja. Ini dijilat. Dijilat. nam Terkena air, air liurnya. nam Barakallahu fikum. Karena kalau di sana dirinci. Kalau terkena badannya anjing, tidak di, dijilat. Dalam keadaan anjing tersebut kering dan kita kering, maka tidak tujuh kali mencucinya. nam karena kering memungkinkan. Namun kalau basah, kalau bah, basah. Nah, maka di sini kehati-hatian dicuci tujuh kah? kali. Karena yang binatang kan anu ya apa pandelisik apa ya pesannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi. Nah, jadi kalau basah itu yang berbah berbahaya. Yang selamat bagaimana? Yang selamat mboten usah ngingu segawon nggih. Segamawon nggih. Sekulmawon. Nah, ini tadi demikian ya. Jadi kalau segawon ini jangan dipelihara ya. Ada yang nggak tahu segawon? ya. Segawon niku anjing nggih. Niki segawon nggih Pak nggih. segawon nah, nah ya. Segawon itu anjing. Nah, sekarang banyak anak muda nggak tahu bahasa bahasa Jawa ya. Kita orang Jawa sebetulnya yaitu tadi ya perlu latihan ya. Perlu latihan insya Allah <clears throat> Jadi demikian. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kerugian bagi orang Muslim yang memelihara anjing. Selain anjing penjaga, selain anjing penja, penjaga, maka akan dikurangi pahala yang dia kumpulkan dalam sehari berapa? Satu kirot. Naudzubillah ya. Sudah kita tiap harinya ada dosanya, amalannya juga nggak tahu diterima atau tidak, tambah lagi ngingu anjing. Ya, alhamdulillah ngirit ya. Pakannya mahal ya. Kedua, kalaupun nggak punya harus beli juga mahal pertamanya ya. Yang kedua pakannya mah mahal. Kecuali anjing yang dia itu dipakai untuk menjaga kebun ataupun untuk berburu. Nah, nah ini jadi demikian. Barakallahu fikum. Nah ini tadi dikecualikan tadi. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kalau najisnya anjing kembali lagi dicuci tujuh, tujuh kali. Amma najasatul khinzir adapun najisnya babi ini fasohih yang benar annaha kasairin najasat itu bagaikan najis-najis yang lainnya. Najis-najis yang lainnya. Yakfi ghusluha marratan wahidah. Cukup mencucinya satu kali. Dengan catatan tuthibu bi'ainin najasah. Yang penting dengan catatan hilang wujud najis najisnya. Nah, wala yushtaratu ghusluha sab'a marrat. Tidak dipersyaratkan mencucinya tujuh kali. Ingat agama tidak dengan nakal. Kalau dengan nakal anjing dengan babi jijik mana? Ya, jijik babi. Namun kenapa anjing dicuci tujuh kali, babi kok tidak? Ya inilah aturan syari syariat. Nam, ya. Allah menetapkan air liur anjing. Nam, ini adalah berapa? Tujuh kali ada muncul pertanyaan. Bagaimana kalau anjing itu anjing pemburu? Ya, pemburu buruan yang sudah terlatih. Berarti kalau dia dapat mangsa, nam berarti najis nama ya? hutan? Hah? Nah, inilah yang dikecualikan tadi. Nah, anjing yang diburu, anjing pemburu, itu di situ ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kalau dia diburu, apa dilatih untuk pemburu, sehingga dia tidak memakan binatang buruannya. Hanya gigit yang tidak mati nanti diserahkan kepada orang yang memilikinya, dia akan menyembelihnya. Nah, dan ini diizinkan oleh syari syariat. Jadi berarti hewannya tidak terus digosok tujuh kali, ya artinya tadi tidak karena diizinkan oleh syari syariat memelihara anjing buru buruan. Nah, Artinya demikian ya. Difahami nih ya. Nah, ini difahami. Nah ini demikian. Sehingga di sini binatang buruan tadi wallahu taala a'lamu biswab tidak perlu dicuci tujuh tujuh kali. Ya. Ini demikian. Lah kemudian masyiral muslimin rahimani wa Kalau dilihat anjing dengan babi menjijikan babi. Namun kenapa Koh babi dicuci satu kali, anjing tujuh kali? Jawabannya ini ketetapan syariat. Bukan dengan akal kita. Kalau agama kau harus ngetutkan akal manusia, maka semuanya akan banyak yang tidak masuk akal. Ya. Contoh, Allah berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu Idza nudiya lis-salati. Idza nudiya lis-salati apa? Fas ha? fi yaumil jumati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, yakni kaum laki-laki. Apabila telah diserukan dikumandangkan adzan Jumat, maka bersegeralah engkau menuju salat tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Lah engko ya pelanggane bubar nggih. Secara akal kita, lah wong tamu adalah raja, pembeli adalah ra, raja. Lah kalau ditinggalkan pindah apa enggak? Pindah. Ya. Lah ini padahal Allah mengatakan itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui mengetahui rizki kita di tangan Allah bukan dengan akal kita. Nah, lihatlah. Jadi janganlah sekali-kali berbicara agama dengan akal pikiran kita. Nah, lah ini barakallahu fikum. Namun akal ini untuk mencerna, memahami dalil-dalil tetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau fitrah kita lurus, hati kita nuraninya bagus, akal kita jernih, tidak terkotori dengan pemikiran-pemikiran menyimpang, kita akan mendapatkan ternyata tuntunan syariat tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, karena Allah mensifatkan orang-orang yang mengikuti syariat ulul albab. Orang-orang yang memiliki ah, akal. Bagaimana tidak? Karena seorang yang berakal sehat tahu Siapa yang menciptakan anda? Allah. Jadi yang paling tahu tentang keberadaan kita, kemaslahatan bagi kita, yang bahaya bagi kita Allah. Lah itulah aturan Allah untuk membawakan kita kepada keba kebaikan. Larangannya karena ada keburukan. Hanya saja kadangkala kebaikan dan keburukan ini didapatkan oleh manusia cepat atau lam lambat. Nah, kalau tidak di dunia, di akhirat baru sadarnya. Nah, baru sadar sadarnya. Hatta zurtumul maqabir. Terus kala sofa ta'lamun. Sekali-kali tidak, nanti besok kelak engkau akan tahu kapan ketika sudah dikubur, kuburan. Nah ini tadi. Nah barakallahu fikum. Maka di sini ini. <clears throat> ini kalau najisnya dari anjing seperti itu. Dicuci tujuh kali. Kalau dari babi dan yang lainnya dicuci satu kali. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti wad dami wa nahwiha. Kalau najisnya ini berupa air kencing, tinja kotoran manusia ataupun darah dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini fa innaha tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal asri hatta tadhhaba wa tazul. Maka cukup atau di sini mencucinya yakni dengan cara kita cuci dengan air dengan dikerik apa yang masih tersisa darahnya kering dikerik kemudian al-asr dikucek dikucek sudah hatta tadhaba wa tazul sehingga hilang dan sirna ainnya baunya wala yabqalaha asarun tidak tersisa bekasnya yang seperti ini wayak fi fi ghasliha marratan wahidah Cukup mencucinya satu kali dengan syarat tadi, catatan yang penting hi, hilang. Nah, nah di sini. Ini demikian. Dan yang wayak vivitab baulil gulam dan cukup cukuplah dalam mensucikan air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan tambahan dan kenyang. Yang belum bisa yang belum lepas dengan ASI, masih mengandalkan air su susu. Nah, termasuk air susu formula yang mungkin dia di tidak mengenal ASI. Katakan demikian ya. Loh ini airnya susu formula. Tetap selama dia masih mengandalkan itu, maka di sini kalau bayi khusus laki-laki. Khusus bayi laki-laki. Wa huwa rasyuhu bilma. Cukup diperciki dengan air. Ini sudah su suci. Ini sudah suci. Loh, apa ya ya? Coba kalau jenengan perhatikan. wigatosakan jenengan punya bayi perempuan. Kencing baunya sudah seperti orang dewasa. Bayi laki-laki kencing ngompol. Baunya tidak terlalu menyengat. Gini apa mboten? Nggih. Lah ini oh ternyata demi iya ya, beda ternyata. Lah ini. Beda nah di sini. Oleh karena itu Allah meringankannya. Meringankan cara mensucikannya. Nah, lah ini kalau mau dicari ilah-ilahnya. Namun cukuplah bagi kita aturan syariat. Karena Rasul ketika itu didatangkan kepada beliau oleh Ummu Qais bintu Mihson. Nah, datang bersama putranya maka Rasulullah pangku. Tiba-tiba ngompol. Rasulullah minta datangkan air. Diperciki sudah suci. Sudah su? suci. Nah, namun jangan bicara kemproh ya, ini ya. Mungkin kalau bicara oh cici, risih dan sebagainya dicuci namun karena ingin berseperti kita ber, bersih ya. Sebagaimana kita memakai kain kita kena keringat najis enggak keringatnya? Tidak. Kita cuci karena biar bersih. Nah, bukan karena tadi para fikum tadi ya. Ini jangan digambarkan jadi oh berarti artinya kaku kita letterlek. Oh kalau begitu sudah kan sudah suci. Nah, artinya demikian ya. Ini jadi fitnah model yang seperti ini. Ya dicuci, tapi bukan karena najis, najisnya. Nah, ya paham sini ya. Ini sudah suci namun karena ya biar nyaman lah dipakai. Nah, gini. Ini demikian ya. Nah, ini para kalafikum. <clears throat> Terakhir, idza awa amma jildul maitah. Adapun yakni kulit bangkai kulit binatang yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i. Kulit bangkai. Nah, binatang yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i atau yang diharamkan. Kulit macan. Ya. Boleh dimakan macan? Tidak boleh. Tapi sekarang saya pakai jaket dari kulit macan. Nah, atau pakai apa ini? tempat duduk dari kulit macan seandainya. Ya. Ini najis asalnya. Nah, najis. Mau disembelih atau dipukul atau diracun atau di raksa, najis. Nah, asalnya. Lah bagaimana supaya suci? Nah, bagaimana supaya su suci? Supaya suci adalah namun kalau kulit sapi, kulit kambing, korban, terus itu ini suci apa najis? Suci. Karena halal dimakan dah dagingnya, disembelih dengan cara yang syar'i. Berarti suci. Nah sekarang bangkai. Maka bagaimana? Itu asalnya adalah najis kemarin sudah lewat. Fa'innahu haru biddibal. Atau yathuru biddibal. Maka bisa disucikan dengan cara disamak. Bisa samak nih. Kata sepundi cara samak. Ya. Iya, disamak itu dikelet ya, sudah dikelet kemudian lendir-lendirnya dibuang supaya tidak kaku. Kalau orang sana dibuang tadi atau disiram dengan kapur dan dicampur garam dengan air panas. Set, kemudian setelah itu dijemur. Nah, sudah suci, ya. Iya, garam itu tidak apa? Bau itu disamak demikian. Oh, berarti sudah suci. Ya. Dan itu lemesnya terjaga kalau dengan garam. Dan kabur lemesnya terjaga, terjaga. Berarti setelah itu mau dibikin misalnya oh saya mau bikin sepatu dari kulit ini. Oh sudah. Nah, sepatu sehingga kadangkala ditanyakan kepada para ulama bagaimana jaket dan sepatu-sepatu kulit. Karena syarat sepatu nanti dalam pembahasan khuf sudah ya harus suci bahan bahannya. Lah ini kalau memang sudah didibal maka itu adalah su suci. Nah, ini tadi. Barakallahu fikum. <clears throat> Jadi ini cara mensucikan najis. Rasulullah mengatakan ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Dalam hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan ihab kulit binatang dari bangkai manapun kalau sudah disamak maka sungguh dia telah menjadi suci. Nah, ini demikian. Sekarang dari perkara di atas ternyata muncul satu pertanyaan. Nuwun sewu nggih. Ibu-ibu. Lah ini ternyata ketika suatu atau seringnya dia haid. Nuwun sewu ini. Kadangkala ada bekas dalam kainnya, nggih. Kadang-kadang demikian ya. Ini bagaimana macet dan sebagainya. Maka kalau dia sudah mengupayakan dikerik tadi sudah, dikucek, Apalagi kalau zaman sekarang ditambah deterjen dan sebagainya, ternyata tersisa dari bekas warna yang sedikit, maka ma'fuwun anhu. Dimaafkan. Dima? Dimaafkan. Jadi tidak memberatkan. Nah, jadi ini tidak memberatkan. Barakallahu fikum. Ini dengan demikian selesai dari perkara hal-hal yang membatal atau yang apa namanya hal-hal yang apa namanya mensucikan nah, najis dan cara mensucikannya serta yang najis sudah selesai. Tinggal dalam pertemuan yang akan datang kita melihat materi yang mungkin munasib dengan perkara yang akan kita hadapi dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita melihat mana yang lebih nanti pas untuk kita baca. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.